Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan pada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seolah pada setiap hari Jumat kita akan membaca sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang guru kami di sini. Beliau adalah Profesor Doktor Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi sekaligus beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah telah mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan masalah yang sangat penting dipelajari oleh seorang muslim dan dia adalah bagian akidah ahlu sunnah wal jamaah yang telah menyelisih di dalam perkara ini beberapa aliran yang menyimpang. Dan judul kitab beliau adalah Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u fiha wa ma yushra'u lirra'iyati fiha min al-ahkam. Al-Ihkam fi sabri ahwali al-hukam wa ma yushra'u lirra'iyyati fiha min al-ahkam. Ini adalah judul kitab yang insyaallah akan kita pelajari dan insyaallah akan kita terangkan ketika membaca mukaddimah kitab ini tentang makna judul dari buku ini. Secara umum, isi buku ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim yang benar kepada penguasa yang sah. Bagaimana sikap seorang muslim yang benar kepada penguasanya, kepada pemimpinnya. Ini akan dijelaskan dengan gamblang oleh beliau hafizahullah di dalam kitab beliau ini dan kitab ini hanya 62 halaman. Hanya 62 halaman tetapi mengandung kaidah-kaidah yang penting yang seharusnya diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim yang berkaitan dengan sikap dia kepada penguasanya atau kepada pemimpinnya. Baik, langsung kita mulai dengan membaca mukaddimah dari kitab beliau ini. Berkata Syekh hafizahullah taala al-muqaddimatu muqaddimah yaitu pembukaan beliau mengatakan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan solawat serta salam atas orang yang telah diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam Nabi kita Muhammad dan juga atas keluarganya dan para sahabatnya semuanya wabat kemudian setelah itu beliau mengatakan fa'inna al-qilafti مسألة الخلافة والإمامة من أوائل lati التي fiha فيها النزاع في صدر ummah. beliau mengatakan setelah mengucapkan hamdalah dan juga mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga atas keluarga beliau dan para sahabat beliau dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka menulis sebuah kitab diawali dengan hamdalah kemudian juga dengan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula untuk keluarga beliau dan para sahabatnya setelah itu beliau mengatakan maka sesungguhnya permasalahan khilafah dan juga imamah permasalahan al-khilafah dan juga al-imamah, permasalahan kepemimpinan tentang masalah kekuasaan adalah termasuk perkara yang pertama-tama terjadi perpecahan di dalamnya fi sadri al-ummah yaitu di awal generasi yang dulu. Jadi ini termasuk perkara yang ya perpecahan yang pertama-tama terjadi di antara umat, yaitu di dalam masalah apa? Masalah khilafah dengan masalah imamah. Jadi termasuk perkara yang perpecahan yang ya termasuk masalah yang pertama-tama terjadi. Ya perpecahan di dalamnya di antara umat adalah masalah khilafah dengan masalah imamah. Kemudian beliau mengatakan wa an su'i al bid'ah dan timbul karena jeleknya pemahaman di dalam masalah khilafah dan juga imamah al bid'ah ya timbul bid'ah bid'ah karena sebab ya jeleknya pemahaman seseorang di dalam masalah khilafah dan juga masalah imamah ini menunjukkan tentang pentingnya mempelajari perkara ini di antara sebabnya karena ini termasuk perkara yang terjadi perpecahan di awal umat ini. Ya termasuk perkara, termasuk permasalahan yang terjadi perselisihan di antara orang-orang di awal umat ini, yaitu sadri hadil ummah. Dan ini menunjukkan tentang ya pentingnya mempelajari perkara khilafah sampai terjadi perpecahan dan ini termasuk perpecahan yang pertama Kemudian selanjutnya timbul karena sebab kejelekan pemahaman seseorang di dalam masalah khilafah dan juga imamah timbul bid'ah-bid'ah. Karena seseorang tidak paham atau kurang paham tentang masalah khilafah dan juga imamah. Tidak tahu bagaimana bersikap sehingga timbul di sana bid'ah-bid'ah. Dan ini menunjukkan pentingnya memahami masalah khilafah dan juga imamah. Kemudian beliau mengatakan fatasyayya'a min ajliha syi'atu wa kharajat bisababiha al khawarij wa tawallada an dhalika ma tawallada min fitanin 'azimatin fi takfiri wastibahati dima'il muslimin. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan dengan sebab inilah terjadi yang dinamakan dengan aliran Syiah. Aliran Syiah ini muncul sebabnya karena salah paham tentang masalah al-imamah dan juga salah di dalam masalah khilafah. Karena orang-orang Syiah di antara keyakinan mereka adalah mengingkari kekhilafahan Abu Bakar dan juga Umar. Mengingkari kekhilafahan Abu Bakar dan juga masalah dan juga dan juga Umar. Dan ini adalah termasuk kekeliruan di dalam masalah khilafah dan juga imamah. Dan mereka berlebih-lebihan meyakini keimamahan Ali bin Abi Talib. Berlebih-lebihan di dalam meyakini keimamahan Ali bin Abi Talib. Sehingga mereka menjadikan keyakinan tentang masalah imamah, yaitu keimamahan Ali bin Abi Talib sebagai tolak ukur Islam tidaknya seseorang. Orang yang mengakui keimamahan Ali bin Abi Thalib maka dia muslim. Kalau dia tidak mengakui maka dia bukan seorang muslim. Sehingga ma'ruf bahasanya mereka menjadikan masalah imamah ini sebagai rukun di antara rukun-rukun agama mereka. Menjadikan masalah imamah ini sebagai rukun di antara rukun-rukun yang ada di dalam agama agama mereka. Ini mereka berlebih-lebihan di dalam masalah di dalam masalah imamah. Sehingga apabila seseorang sedikit membaca tentang atau di dalam kitab mereka mereka berlebih-lebihan di dalam masalah imamah di antaranya meyakini bahwasanya imam mereka ketaatan mereka kepada imamnya seperti keharusan ketaatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih dari itu, meyakini bahasanya imam mereka ini mengetahui ilmu yang gaib dan meyakini bahasanya imam mereka tidak meninggal kecuali dengan keinginan mereka dan seterusnya. Dan ini adalah termasuk bulu di dalam masalah imamah dan juga di dalam masalah khilafah. Kemudian wa kharajat bisababiha al-khawarij dan keluar dengan sebab salah di dalam masalah khilafah dan juga imamah al-khawarij. Keluarnya orang-orang khawarij, ya keluarnya orang-orang khawarij ini disebabkan karena pemahaman mereka yang keliru di dalam masalah khilafah dan juga di dalam masalah al-imamah. Ya, orang-orang khawarij, ya di antara akidah mereka, keyakinan mereka adalah bolehnya memberontak kepada penguasa yang sah yang dia adalah fasik. Bolehnya memberontak kepada penguasa yang fasik. Ini adalah keyakinan orang-orang Khawarij. Dan ini adalah keyakinan yang batil dan Insya Allah di dalam salah-salah kitab ini akan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah tentang dalil-dalil kewajiban untuk mendengar dan juga taat kepada pemerintah yang sah. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang khawarij. Mereka mudah di dalam mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, dan mudah untuk mengangkat pedang. Dan juga mengangkat senjata kepada pemerintah yang yang sah. Menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan juga taat kepada pemerintah yang sah dan haramnya untuk memberontak kepada pemerintah meskipun mereka adalah pemerintah yang zalim, meskipun mereka adalah pemerintah yang fasik. Maka menurut ahlu sunnah wal jamaah ya memberontak kepada pemerintah yang fasik dan juga zalim ini perkara yang diharamkan dan ini adalah ijma' para ulama Dan akan disebutkan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang yang isinya adalah tentang ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang haramnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Meskipun dia adalah pemerintah yang zalim, meskipun dia adalah pemerintah yang yang fasik. Baik, jadi orang-orang khawarij menyimpang juga di dalam masalah al-khilafah dan juga masalah al-imamah. Dan ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari akidah yang sahih, akidah yang benar tentang masalah khilafah, tentang masalah imamah ini. Kemudian wa tawallada an dalika ma tawallada min fitanin 'azimah fit takfir wastibahati dima'il muslimin. Muncul dengan sebab itu semua fitnah yang besar. Fitanun 'azimah dengan sebab ketidaktahuan kita atau gagal pahamnya kita tentang masalah khilafah dan juga imamah sehingga terjadi fitnah-fitnah yang besar fit takfir di dalam masalah pengkafiran ya pengkafiran atau takfir ini termasuk fitnah yang besar seseorang mengeluarkan orang lain yaitu saudaranya semuslim mengeluarkan dia dari agama Islam mengatakan bahasanya dia adalah orang yang kafir. Maka ini dinamakan dengan takfir. Dan ini adalah termasuk fitnah yang besar apabila dilakukan tanpa adanya kaidah. Tanpa adanya kaidah. Demikian pula istibah hati dima'il muslimin. Membolehkan darah kaum muslimin. Yaitu dengan sebab seseorang tidak paham tentang masalah al-khilafah, demikian pula al-imamah. Sering dan sering terjadi ya pertumpahan darah dengan sebab seseorang tidak paham tentang masalah ini. Terjadi pemberontakan. Kemudian terjadi pertempuran antara sesama muslimin. Dari rakyatnya melawan pemerintahnya atau pemerintahnya melawan rakyatnya. Padahal mereka sama-sama muslim. Terjadi pertumpahan darah dan terjadi fitnah yang berkepanjangan. Terbunuh dengan sebab itu ratusan bahkan ribuan nyawa. Dan ini semua diantara sebabnya adalah karena ketidakpahaman ya beberapa orang tentang masalah apa? Masalah khilafah dengan masalah al-imamah. Tidak tahu mauqif yang syar'i, sikap yang dibenarkan bagi seorang muslim kepada pemimpinnya. Kepada penguasanya apa yang harus dia lakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu padahal kalau dia mau kembali kepada Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman yang benar pemahaman generasi yang terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu Ini saya dia akan mendapatkan di sana cahaya akan mendapatkan di sana petunjuk yang jelas bagaimana seorang muslim bersikap kepada penguasanya. Baik penguasanya dalam keadaan dia adalah penguasa yang soleh, atau dia adalah penguasa yang fasik. Demikian pula apabila penguasanya adalah penguasa yang yang kafir. Maka di sana sudah ada rambu-rambunya, sudah ada aturan-aturannya. Tinggal kita sebagai seorang muslim mau membaca atau atau tidak. Semuanya sudah diterangkan. Dan ini adalah termasuk kesempurnaan agama Islam. Allah SWT tidak meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh umat di dalam agamanya kecuali sudah diterangkan. Dan Allah SWT mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Disempurnakan oleh Allah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa waqad buyina lakum." Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kepada kalian. Datang beberapa orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu Kemudian mengatakan qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Mereka mengatakan berkata kepada Salman Al-Farisi. Itu orang-orang Yahudi berkata kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Salman Al-Farisi. Apa yang mereka katakan? Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Nabi kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hatta qiraah sampai tata cara buang air tata cara buang air segala sesuatu sudah dicontohkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan kepada kita sampai perkara yang menurut sebagian besar manusia ini adalah perkara yang sepele, yaitu tentang apa? Tentang tata cara buang buang air. Mulai dari masuk kamar kecil. Ada doanya atau tidak? Ada. Doanya apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal kubuti wal qaba'id. Ada doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar, ada doanya atau tidak? Ada. Membaca apa? Ghuf, ghufranak. Membaca ghufranak. Di sana ada adab-adab yang harus dilakukan ketika di kamar kecil. Ini semua diterangkan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau melarang kita untuk ya ketika buang air ini menghadap ke arah kiblat. Yang dilarang buang air menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini tidak diperbolehkan ya dan ini adalah termasuk adab demikian pula ketika cebok ya tidak boleh kita memakai tangan kanan ini juga telah diterangkan dan ini semua menunjukkan tentang kesempurnaan agama agama Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan untuk kita semua segala sesuatu sampai tentang tata cara buang buang air. Baik. Kalau misalnya perkara yang sepele saja, diterangkan oleh Rasulullah SAW apalagi perkara yang lebih besar daripada daripada itu seperti masalah asyasah tentang masalah imamah tentang masalah khilafah dan ini adalah perkara yang besar di antara yang menunjukkan kebesarannya apa yang tadi kita sebutkan ya sampai di sana ada aliran yang menyimpang dan menyebabkan di sana pertumpahan darah fitnah yang berkepanjangan ini menunjukkan bahasanya perkara khilafah, perkara imamah ini sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, ya yang yang tersisa sekarang adalah kita mempelajari apa petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah khilafah dan juga masalah imamah ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, walida kana tahriru mu'taqadi salafi fiha mahalla inayatil a'immati al-musannifina fi taqriri mu'taqadi salaf bihaitsu la yakadu yakhlu kitabun musannafun fi hadzal babi min dhikri mu'taqadi salafi fi hadhihi al-mas'alati al-'azimah beliau mengatakan setelahnya oleh karena itu mu'taqadi salaf ya tahriru mu'taqadi salaf keyakinan dan juga akidah para pendahulu kita, mereka memiliki perhatian yang besar. Ya, ya tentang masalah ini yaitu masalah khilafah dan juga imamah ini sangat ya menjadi perhatian bagi a'immatil musannifin, yaitu para imam yang mereka menulis di dalam masalah akidah. Jadi para imam, ya para ulama yang menulis tentang masalah akidah dari zaman dulu sampai sekarang mereka memperhatikan tentang masalah imamah dan juga masalah khilafah. Beliau mengatakan hampir tidak ada kitab yang dikarang di dalam masalah akidah kecuali di situ disebutkan tentang masalah imamah dan juga masalah khilafah. Yang perhatikan ini menunjukkan tentang bagaimana perhatian yang tinggi para imam dan juga para ulama tentang masalah akidah ya tentang masalah khilafah dan juga masalah imamah. Sehingga ketika mereka mengarang sebuah kitab tentang akidah, mereka pasti sebutkan di dalamnya tentang masalah apa? Tentang masalah imamah dan juga masalah masalah khilafah. Dan ini bisa antum baca sendiri, silahkan buka ya kitab tentang akidah yang menyeluruh yaitu kitab eh, akidah al-sunnah wal jamaah di saya kita akan dapatkan di situ penyebutan tentang masalah al-imamah, demikian pula permasalahan al-khilafah. Di antaranya atau di antara contohnya adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Ajurri yaitu kitab beliau Asy-Syariah. Kitab beliau Asy-Syariah dikarang oleh Al-Ajurri. Beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. 360 Hijriah dan kita sekarang pada tahun 1430 8. Jadi kurang lebih 1100 tahun yang lalu. 1100 tahun yang lalu. Beliau meninggal tahun 360 Hijriah. Mengarang sebuah kitab yang dinamakan dengan Asyariah. yang isinya adalah tentang masalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Beliau membuat sebuah bab. Membuat sebuah bab di dalam kitab beliau ini Babu dzikril amri biluzuli biluzumi al-jama'ati wan nahyi 'anil furqah. Beliau mengatakan bab tentang penyebutan perintah untuk melazimi jamaah, yaitu berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin dan larangan untuk berpecah belah atau memecahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yaitu perintah untuk berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin yaitu pemerintah dan juga rakyatnya dan larangan untuk memisahkan diri dari pemerintah dan juga rakyatnya ini beliau buat di dalam kitab beliau demikian pula di sana beliau membuat bab yang lain babun fis wa ta'ati liman waliya amral muslimin bab di dalam masalah mendengar dan taat kepada orang yang memerintah atau menguasai perkara kaum muslimin yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah yang yang sah ini dibuat bab tersendiri oleh beliau rahimahullah di dalam kitabnya demikian pula di sana ada ulama yang lain yang meninggal pada tahun 418 Hijriah beliau adalah Al-Lalikai Al-Lalikai mengarang sebuah kitab Syarah usuli i'tiqadi ahli sunnah wal jama'ati minal kitabi wa sunnati wa ijma'i sahabah. Mengarang sebuah kitab tentang masalah akidah. Dan di dalamnya beliau membuat bab yang membuat bab tentang masalah ya tentang masalah khilafah dan juga masalah imamah. Nah, beliau mengatakan siyaku ma ruya 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil hafzi ala tiba'il jama'ati wassawadil a'zami wa dhammi takallufir ra'yi rugbati an sunnah wal wa'idi fi mufaraqati al jamaah. Beliau menyebutkan sebuah bab ya tentang apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dorongan untuk mengikuti al jamaah. Ini masuk dengan al jamaah kalau bapak ia membaca di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka yang dimaksud dengan jamaah ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ini makna yang pertama. Yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Perintah untuk berpegang dengan jamaah Maksudnya adalah berpegang dengan jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Tidak memisahkan diri dari beliau, tidak memisahkan diri dari petunjuk beliau alaihi wasallam. Adapun makna yang kedua, maknanya adalah jamaahnya kaum muslimin dan juga penguasanya. Itu penguasa yang sah bersama rakyatnya, maka itu adalah jamaatul muslimin itu adalah jamaahnya kaum muslimin, kita diperintahkan untuk berpegang dengan jamaah ini. Yaitu larangan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Diharuskan kita berpegang dan mendengar taat dan taat kepada pemerintah yang sah dan tidak boleh kita meninggalkan penguasa dan juga rakyatnya. Ini yang dimaksud dengan jamaah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau yang membuat sebuah bab yang isinya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti al jamaah. Demikian pula setelahnya beliau mengatakan wal wa'idi fi mufaraqatil jamaah dan ancaman bagi orang yang menyelisih dari jamaah yaitu menyelisih pemerintah yang yang sah. Ini dibuat oleh siapa? Al-Lalikai di dalam kitabnya syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau meninggal pada tahun 321 Hijriah. Mengarang sebuah kitab tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang masyhur dengan nama Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di dalam kitab ini beliau juga menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah khilafah dan juga di dalam masalah imamah. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taymiyah belum mengarang sebuah kitab yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan menyebutkan juga di dalam kitab beliau ini tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah al-imamah dan juga masalah khilafah. Demikian pula kitab-kitab yang lain yang banyak ya hampir ya kitab yang ditulis tentang masalah akidah disebutkan di situ tentang akidah al-sunnah wal jamaah di dalam masalah al-imamah dan juga masalah khilafah. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya mempelajari perkara ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wakat kuntu tu at-talabata athna'a tadrisi li babil khilafati wal imamah fi kulliyati ad-da'wati wa usulid din fi hududi sanati alf wa arba'imi'ah wa thamaniyata asyara minal hijratin nabawiyah ala dawabita wa masaila fi ahkami muamalatil hakim mustaqatan minal adillati wa ma qarrarahu al a'immatu fi hadal bab. Kemudian setelah itu beliau mengatakan hafizahullah dan aku telah mengingatkan para murid yaitu para murid beliau ketika aku mengajar tentang masalah al-khilafah dan juga al-imamah di Kuliyatul dakwah wa Usuluddin, yaitu di Fakultas Dakwah dan juga Usuluddin. Ini adalah salah satu fakultas yang ada di universitas kita, yaitu di Universitas Islam Madinah yang ada di kota Madinah. Ini beliau mengajar di kuliah dakwah saat itu yaitu sekitar tahun 1418 Hijriah, yaitu 20 tahun yang lalu ya 20 tahun yang lalu beliau mengajar ya murid-murid beliau di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Ya di antaranya adalah mengajar tentang masalah al-imamah dan juga masalah khilafah dan beliau menerangkan di dalam pelajaran ini tentang beberapa kaidah dan juga permasalahan yang berkaitan dengan dengan muamalatul hakim, yaitu bagaimana sikap seorang muslim kepada pemerintah berdasarkan dalil-dalil yaitu dari Al-Qur'an dan juga hadith dan juga ijma dan apa yang telah ditakrir, apa yang sudah dijelaskan oleh para imam yaitu para imam ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan waqad dawwantu mulaqqasaha fi kurrasin ladai. Dan aku telah menulis ringkasan dari apa yang sudah beliau sampaikan di dalam buku milik beliau yang di dalam buku tulis milik beliau. Beliau menulis mulakhasnya, yang menulis tentang ringkasannya. Wala rubbama dzakartu jumlatan minha ba'da dzalika fi ba'di ad-durus wal muhadarat fayubdi ba'du talabati istifadatahum minha bihamdillah. Dan terkadang aku sebutkan sebagian dari kaidah-kaidah tersebut setelah itu di dalam ya pelajaran-pelajaran beliau di dalam ceramah-ceramah beliau Kemudian beliau mengatakan sebagian murid beliau menampakkan yang menunjukkan kepada beliau bahwasanya mereka banyak mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan bihamdillah dengan ya dengan memuji Allah azza wajalla. Dan ini menunjukkan tentang ya asal dari kitab beliau ini ini adalah hasil dari apa yang telah beliau ajarkan kepada murid-muridnya ketika beliau mengajar ya di um, eh, mengajar di kelas 20 tahun yang lalu ditambah lagi dengan apa yang sudah beliau sampaikan di pelajaran-pelajaran demikian pula di ceramah-ceramah beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wal hajatu li idhahi hadhil mas'alati wa ta'siliha lil muslimin al yawma asbahat masatan aktsara min di qablu khasatan ba'dama tajaddadat fil ummati fitanul khuruji wal muzaharati wat takfiri wat tafjirat. Beliau mengatakan dan kebutuhan untuk menjelaskan tentang permasalahan ini bagi kaum muslimin pada hari ini adalah perkara yang masah yaitu yang sangat-sangat diperlukan yang menjelaskan tentang masalah khilafah dan imamah bagi kaum muslimin di hari ini adalah perkara yang sangat diperlukan. Lebih diperlukan daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Khususnya kata beliau, ketika terjadi fitnah yang banyak, di antaranya adalah fitanul khuruj. Fitan atau fitnah tentang pemberontakan. Ya, fitnah tentang pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kepada penguasanya. Demikian pula wal mudhaharat adalah fitnah demonstrasi-demonstrasi. al mudaharah artinya adalah demonstrasi. Ini adalah juga termasuk fitnah. Demikian pula wat takfir dan juga kejadian pengkafiran-pengkafiran, wat tafjirat dan pemboman-pemboman. Dan ini semua adalah fitnah yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Dan ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah khilafah dan juga masalah al-imamah allati anat minha al ummatu adimal wailat di mana umat Islam sekarang merasakan bencana dari perkara-perkara tersebut wa balagul bala bi ashabil fitnati ila qatlil aba wal ummahat dan perkaranya sampai kepada pembunuhan terhadap bapak-bapaknya sendiri dan juga ibu-ibunya sendiri dengan sebab apa? dengan sebab ketidakpahaman tentang masalah ini sehingga sampai di antara mereka membunuh bapaknya sendiri dan juga membunuh ibunya sendiri. Wal fatki bil asdiqai wal qarabat dan juga menyiksa atau membunuh teman-teman dan juga keluarganya sendiri. Ma'a ma sahaba dzalika fi bab tanziri min khawdin 'azimin fi hadzal bab ad-daqiq fil majalisil khassati wal 'ammah. Demikian pula terjadi di sana ya kerisuhan ya perdebatan-perdebatan ya baik di majelis-majelis yang umum maupun di majelis-majelis yang khusus. Banyak orang yang berbicara tentang masalah ini di mana-mana. Ya baik statusnya adalah ya dalam majelis yang khusus yang sedikit maupun di majelis yang banyak orang. Banyak orang yang berbicara tentang masalah kepemimpinan, ya berbicara tentang masalah kekuasaan wa abra wasailil i'lam. Demikian pula melewati media-media sosial. Yang melewati media-media sosial banyak orang yang berbicara tentang masalah ini minal jahalati wal awami wa ashabi syubha wa ashabi asyubahi wal awham. Dari orang-orang yang jahil. Demikian pula orang-orang yang awam. Demikian pula orang-orang yang memiliki subhat dan juga orang-orang yang memiliki kerancuan di dalam berpikir. Mereka banyak yang berbicara tentang masalah kepemimpinan, berbicara tentang masalah kekuasaan. Min ghairi mustanadin fil kalami ila dalil. Mereka berbicara, berbicara tentang permasalahan yang besar ini min ghairi mustanad, tetapi tanpa berdasar ila dalil kepada dalil. Awil istinadi fit taqriri ila aslin asil Demikian pula tidak berpegang dengan kaidah yang kuat. Bal yusayyirun nasa fi dzalik awatifu nafsiyah. Tetapi yang menggerakkan manusia di dalam masalah ini hanyalah awatifu nafsiyah, yaitu perasaan saja. Perasaan yang ada di dalam jiwanya. Jadi mereka bersikap, ia menyikapi penguasanya, menyikapi pemimpinnya bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW tentunya dengan pemahaman yang benar, tetapi berdasarkan apa? Awatifu nafsiyah, berdasarkan perasaannya. Perasaannya kok baik, maka dia anggap ini adalah baik. Kalau ini jelek, maka dianggap ini adalah jelek. Tanpa melihat dalil. Kemudian wanfi'alatun akliyah. Demikian pula emosi akal. Mengikuti emosinya wa ahwa'un muttaba'atun. Demikian pula mengikuti hawa nafsunya. Wa syahawatun mudhallilatun. Demikian pula mengikuti syahwatnya. Syahwat yang menyesatkan. Syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat jabatan dan lain-lain. Berbicara tentang masalah ini bukan berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar, tetapi berdasarkan perasaan, berdasarkan emosi, berdasarkan hawa nafsu dan juga syahwatnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan faraghibtu fi jam'i risalatin muqtasaratin fi ahkami muamalatil hukam mutadamminatun fi taqriri masailiha wa sabri fawaidiha majtama'a li min masail. Majtama'a li min masaila athna at-tadris. Kemudian setelah itu ya setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana pentingnya mempelajari perkara ini dan bagaimana e, akibat seseorang salah paham di dalam masalah ini maka beliau mengatakan maka aku berkeinginan untuk mengumpulkan atau menulis sebuah risalah yang sebuah kitab yang mukhtasarah yang ringkas yang berkaitan dengan masalah sikap seorang muslim kepada penguasa yang mengandung ya permasalahan-permasalahan dan juga e, berusaha untuk menunjukkan seluruh faedah-faedah yang terkumpul pada beliau hafizahullah berupa masalah-masalah atna at-tadris yang yang sampai kepada beliau ketika beliau mengajarkan mengajarkan pelajaran ini thumma ma waqaftu alaihi min fawaid min fawaida ba'da al-bahth wa tahrir demikian pula akan beliau sebutkan apa yang beliau temukan berupa faedah setelah beliau meneliti dia setelah beliau meneliti ma'asuluki maslakit tawassudi fil ardi baina nahjai al-ishabil mumilli wal ikhtisari al-mukhil dan beliau akan menggunakan cara yang pertengahan cara yang pertengahan di dalam menyampaikan apa yang akan beliau sampaikan yaitu antara ya cara yang terlalu panjang lebar atau bertele-tele dan antara cara yang terlalu singkat. Artinya yang beliau tulis di sini tidak terlalu panjang ya sampai beratus-ratus halaman. Demikian pula tidak terlalu singkat, hanya 10 halaman atau 15 halaman, tetapi beliau mencari yang pertengahan. Jadi tidak terlalu panjang sehingga menjadikan kita bosan dan juga tidak terlalu pendek sehingga banyak masalah yang tidak disebutkan. Jadi beliau mencari ya cara yang pertengahan. Kemudian setelah itu waqad takhayyartu laha isman yakshifu an haqiqatiha fasammaituha al-ihkamu fi sabri ahwalil hukami wa ma yushra'u lir'iyati fiha min al-ahkam. Kemudian aku memilih judul bagi kitab ini yang eh, menyebutkan atau yang menunjukkan tentang hakikat dari kitab ini maka aku memberi nama kitab ini dengan Al-Ihkam fi sabri ahwali al-hukami wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam yang artinya kurang lebih jadi masuk dengan al-ihkam adalah al-itqan yaitu pengokohan penguatan di dalam menjelaskan atau menyebutkan keadaan-keadaan hukam jadi masuk dengan hukam adalah penguasa jadi beliau ingin menyebutkan keadaan-keadaan penguasa. Dan akan disebutkan di dalam buku beliau bahwasanya terkadang kita mendapatkan penguasa yang soleh. Terkadang kita mendapatkan penguasa yang fasik. Terkadang kita mendapatkan penguasa yang yang kafir. Ini namanya ahwalul hukam. Nah, beliau akan menyebutkan keadaan-keadaan semuanya. Ya, dengan ihkam yaitu dengan dengan itqan yaitu dengan dengan kokoh, dengan kuat wama yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam dan apa yang disyariatkan bagi rakyat berupa hukum-hukum. Jadi beliau akan menyebutkan keadaan penguasa dan apa yang harus kita lakukan kepada penguasa tersebut. Keadaan penguasa dan bagaimana sikap kita yang benar terhadap penguasa tersebut. Apa yang disyariatkan bagi eh, rakyat ketika menghadapi penguasa tersebut dalam berbagai keadaan. Dalam keadaan dia memerintah, dengan ketaatan atau dia memerintah kepada kefasikan dalam keadaan dia sebagai penguasa yang soleh atau dia adalah penguasa yang fasik maka akan disebutkan semuanya oleh pengarang hafizahullah ini adalah makna dari judul kita beliau ini kemudian setelah itu beliau berdoa wallahul mas'ulu ay yaj'alaha khalisatan liwajhi al-karim liwajhi liwajhi al-karim wa ay yanfa'a bihal muslimina wa ayyataqabbalaha fadlihi wa karamihi kama yassara satraha tawfiqihi wa minnatihi. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan hanya kepada Allah lah aku meminta supaya Allah menjadikan amalan ini khalisatan liwajhihi al-karim. Menjadikan amalan ini yaitu menulis kitab ini menjadi amalan yang ikhlas karena mengharap wajah Allah dan beliau berdoa supaya amalan ini yaitu tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan diterima oleh Allah Azza wa Jal dengan anugerahnya dan juga dengan kemurahannya sebagaimana Allah mempermudah beliau untuk menulis kitab ini dengan taufiknya dan juga dengan anugerahnya. Ini doa beliau hafizahullah meminta kepada Allah supaya menerima amalan beliau ini dan kita mendoakan semoga uh, amalan yang beliau lakukan ini adalah amalan yang diterima oleh Allah dan memberikan kebaikan dan manfaat bagi kaum muslimin. Wa qad ra'aitu qabla syuru'i fil maqsudi min bahthiha an umahhida laha bi muqaddimataini mu'inataini ala tahriri masailiha wa fahmiha. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang judul kitab ini dan juga doa beliau, maka beliau mengatakan dan aku memandang sebelum menjelaskan tentang ya isi kitab ini beliau akan membuat pembukaan ia membuat pembukaan ya dua pembukaan yang tujuannya adalah membantu kita untuk memahami permasalahan-permasalahan di dalam kitab beliau ini. Jadi sebelum beliau langsung kepada kepada isi kitab ini beliau ingin membuat tamhid, yaitu membuat pembukaan yang diharapkan kalau kita membaca pembukaan yang beliau sampaikan ini nanti kita akan paham isi kitabnya. Ulahuma mukaddimah yang pertama, pembukaan yang pertama adalah fi dzikri ahammil adillati fi sam'i wa ta'ati lil hakimi wa tahrimil khuruj alaih. Yang pertama adalah tentang menyebutkan dalil-dalil yang paling penting di dalam masalah mendengar dan taat kepada pemerintah dan haramnya memberontak kepada pemerintah. Ini adalah mukadimah yang pertama. Beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang paling penting yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan larangan untuk memberontak kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah zikru abrazil masail syar'iyyah fi babil imamati al-mustanbatati minal adillati wa maqarrarahu al-a'immah. Kemudian mukaddimah yang kedua, beliau akan menyebutkan permasalahan-permasalahan yang paling penting di dalam masalah imamah yang diambil dari dalil-dalil dan apa yang telah dijelaskan oleh para imam wa hadza awan syuru'i fil maqsudi bihaulillahi wa quwwatihi dan ini adalah eh, kita akan memulai dengan haulillahi wa quwati dengan pertolongan dari Allah dan juga kekuatan Allah azza wajalla. Baru setelah itu beliau menyebutkan tentang dua mukaddimah ya sebelum beliau ya masuk pada inti dari kitab ini. Baik, kita langsung masuk pada mukaddimah yang pertama ya e, mukaddimah yang pertama meskipun tidak sampai selesai, kita akan baca beberapa dalil yang beliau sebutkan ya tentang e, wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah dan ha, dan e, haramnya untuk keluar dan memberontak kepada pemerintah yang yang sah. Beliau mengatakan al-muqaddimatul ula. Al-muqaddimatu al-ula, muqaddimah yang pertama. Zikru ahammil adillati fis sam'i wat ta'ati lil hakimi wa tahrimil khuruj alaihi. Mukaddimah yang pertama adalah penyebutan dalil-dalil yang paling aham, yang paling penting. Di sana banyak dalil yang berkaitan dengan wajibnya kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan juga larangan untuk memberontak kepada pemerintah yang yang sah. Tetapi akan boleh sebutkan di sini tentang yang paling penting. Tidak semua, tetapi boleh sebutkan ahamul adillah yaitu dalil yang paling penting wal adillatu fil babi katsiratun yas'ubu hasruha. Beliau mengatakan dalil-dalil di dalam bab ini adalah banyak dan sulit untuk menyebutkan semuanya. Ya sulit untuk menyebutkan semua dalil yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai pemerintah untuk mendengar dan dan taat. Walakin iktasartu minha ala ma yata'allaku bi mawdu'i hadhihi risalah. Akan tetapi kata beliau, aku mencukupkan diri dengan apa yang berkaitan dengan tema buku ini atau judul buku ini. Litakuna aqraba lidh-dhinni wal fahmi عند al-istidlal wa takriri fi al-bahth. Supaya apa? Supaya mudah dipahami. Ketika istidlal yaitu menggunakannya sebagai dalil buat takrir demikian pula untuk menjelaskan ketika menjelaskan pembahasan ini. Muktafiyan bisardiha an bayani fiqhiha mimma sayadharu ba'duhu fil muqaddimati tsaniyah au fi sulbi hadhihi risalah. Kemudian beliau menjelaskan muktafiyan yaitu beliau mencukupkan diri dengan menyebutkan dalil ini begitu saja. Yaitu tanpa menyebutkan penjelasannya, tanpa menjelaskan tanpa menunjukkan fikihnya. Kenapa? Karena yang demikian nanti akan beliau terangkan pada sulbur risalah, yaitu pada pembahasan yang inti. Nanti akan disebutkan dalilnya dan juga bagaimana fikih, bagaimana pemahaman terhadap dalil tersebut. Jadi di sini di dalam mukadimah ini beliau hanya akan menyebutkan dalilnya begitu saja. Yang menyebutkan dalilnya begitu saja tanpa menunjukkan apa? fikihnya tanpa menunjukkan penjelasannya karena penjelasan akan beliau sampaikan pada inti dari kitab beliau ini. Famin hadhil adillah di antara dalil-dalil tersebut yaitu yang menunjukkan tentang wajibnya taat dan juga mendengar kepada pemerintah yang sah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Wahai orang-orang yang beriman dan ini adalah panggilan bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul wa ulil amri minkum dan ulul amri di antara kalian. Jadi maksud dengan ulil amri di sini adalah pemerintah yaitu umara, demikian pula al ulama, mereka adalah ahlul ilm. Ini adalah tafsiran terhadap kalimat ulul amri yang mencakup dua golongan ini yang pertama adalah umara dan yang kedua adalah ulama. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Di antara maknanya adalah umara dan ulil amri kalian yaitu pemerintah kalian. Dan ini menunjukkan perintah dari Allah untuk mentaati ulil amri. Kemudian setelahnya Allah mengatakan yang artinya maka apabila kalian saling berselisih di dalam sebuah perkara hendaklah kalian mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan juga Rasulnya. Apabila kita berselisih dalam satu perkara yang satunya bilang boleh, satunya bilang tidak boleh, satunya mengatakan halal, yang satunya mengatakan haram, kita berselisih, maka kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Dikembalikan kepada Rasul, kepada sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah maka itu yang benar. Dan kita semua harus ia mengikutinya dan apa yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sunnah maka itu salah. Ya, ini maksud dari firman Allah apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara maka adalah kalian kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yamil akhir kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan masing-masing kita beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kalau kita beriman dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka apabila terjadi perselisihan di antara kita, kita harus siap kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Ya, kita jadikan itu sebagai hakim. Itulah yang akan menghukumi kita. Kalau itu ya diikrar dan disetujui oleh sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis, maka harus kita terima. Dan harus kita jalankan. Dan kalau tidak sesuai maka harus kita tinggalkan. Ini in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Yang demikian adalah lebih baik ya dan e, khair adalah lebih baik wa ahsanun ta'wila dan kembali yang paling baik. Jadi e, jalan keluar dan jalan kembali yang paling baik adalah dikembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan menyebutkan tentang dalil dari hadis. Wa an Ubadah ibn Samiti radhiyallahu anhu qala da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayana fakana ma akhadha alaina an bayana ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahin wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi' al amra ahlahu dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami da'ana memanggil kami yaitu para sahabat fabayana atau fabayana maka beliau membayat kami membayat kami yaitu mengambil janji dari para sahabat radhiyallahu anhu maka di antara yang beliau ambil janjinya yaitu di antara isi janjinya adalah untuk ya senantiasa kami mendengar dan taat mendengar dan taat kepada pemerintah kepada penguasa fi mansyatina wa makrahina baik dalam keadaan kami semangat menjalankan perintah tersebut maupun dalam keadaan kami makrohina, dalam keadaan kami terpaksa. Ya, ini adalah janji para sahabat radhiyallahu anhum di antaranya adalah mendengar dan taat baik dalam keadaan semangat menjalankan perintah tersebut maupun dalam keadaan terpaksa. Wa usrina wa yusrina. Demikian pula dalam keadaan kami susah wa yusri yusrina dalam keadaan kami mudah. Jadi dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan mudah kami diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Wa atharatin alaina meskipun dia atharatin alaina. Maksudnya adalah dia mengambil hak kami. Ya seperti misalnya mendolimi kita di dalam masalah harta, maka ini termasuk makna dari wa atharatin alaina. Yang mendahulukan hak mereka atau mengambil harta kami. Ini masih diwajibkan kita untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan beliau membaiat kami supaya kami tidak mengambil kekuasaan dari orang yang memiliki. Berarti tidak boleh memberontak. Ini adalah di antara isi janji para sahabat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW supaya tidak memberontak dan tidak mengambil kekuasaan dari orang yang memiliki. Qal kemudian beliau mengatakan illa antara kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila kalian melihat sebuah kekufuran yang bawahan yaitu kekufuran yang sangat jelas. Tidak ada di antara orang Islam yang menyelisih bahwasanya itu adalah kekufuran ma'akum minallahi fihi burhan kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Azza wa Jal. Ya, dalam keadaan seperti ini, ya maka boleh kalian memberontak. Dan ini adalah syarat-syarat yang berat. Perhatikan, illa antarau, kecuali kalian melihat. Artinya bukan hanya persangkaan saja. Ya, atau hanya mendengar dari media. Atau hanya mengatakan katanya, katanya, dan katanya. Beliau mengatakan, illa antarau, kamu melihat sendiri. Kemudian yang kedua kufran bawahan, kekufuran yang sangat jelas. Ya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya dan ini adalah berdasarkan dalil, berdasarkan nas bahasanya adalah kekufuran yang jelas yang mengeluarkan dia dari agama Islam, tidak ada khilaf. Demikian pula kalian memiliki bukti yang nyata dari dari Allah. Dan ini adalah syarat-syarat yang berat ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan insya Allah nanti penjelasannya secara panjang lebar akan di yang sebutkan oleh Syekh di di inti dari kitab ini. Ya, ini hanya sekedar mukaddimah yang isinya adalah dalil-dalil yang begitu saja baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. cukupkan sampai e, di sini dan insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab baik yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan maupun materi yang lain. Yang punya pertanyaan silahkan ditulis dan diajukan ke depan. Mana yang lebih kita dahulukan meniatkan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid bila harinya bertepatan dengan hari Senin atau Kamis? Karena keduanya rutin kita kerjakan, mana yang lebih utama kita kerjakan dan meniatkan untuk melaksanakannya. Tidak masalah ya seseorang e, apabila dia terbiasa melakukan dua puasa ini, yaitu Senin Kamis dan juga puasa pada Ayyamul Bir, yaitu puasa yang dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. yang dimaksud dengan bulan di sini adalah bulan Hijriah yang mulai yang dimulai dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Pada setiap tanggal 13, 14, 15 disunahkan kita untuk berpuasa. Dan ini dinamakan dengan puasa ayyamul bil Terkadang seseorang ketika melaksanakan puasa tiga hari setiap bulan ini bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis. Apa yang kita niatkan? Apakah puasa Seninnya atau puasa ayyamul bidnya. Kita katakan bisa kedua-duanya. Caranya bagaimana? Dia berpuasa dengan niat puasa ayyamul bid. Dengan niat puasa ayyamul bid. Dan dia laksanakan itu pada hari Senin. Sehingga diharapkan dia mendapatkan dua pahala. Yaitu pahala untuk pahala melakukan puasa di ayyamul bid. Demikian pula dia melakukan puasa pada hari Senin atau puasa hari Kamis itu dengan niatnya adalah berpuasa pada ayyamul bid. Yang berpuasa niatnya adalah puasa ayyamul bid karena ini dilakukan di hari Senin maka insyaallah dia juga mendapatkan ya pahala puasa di hari Senin. Wallahu taala a'lam. Ada subhat ketika melakukan demonstrasi di antaranya karena itu kebijakan pemerintah dan dilindungi undang-undang, maka diperbolehkan. Dan mereka mengatakan bahwa larangan berdemonstrasi hanya kepada negeri yang berhukum dengan hukum syariat. Sedang di Indonesia berhukum dengan undang-undang. Mohon pencerahannya. Larangan demonstrasi, di sini adalah umum. Baik di negara yang di situ ya e, ditegakkan syariat Islam dengan baik ataupun selainnya. Kalau itu adalah penguasa yang sah, maka tidak boleh kita melakukan demonstrasi kepada penguasa tersebut. Meskipun penguasa tersebut membolehkan atau secara undang-undang diperbolehkan untuk melakukan demonstrasi, maka kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan apa? demonstrasi. Meskipun itu diperbolehkan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena demonstrasi itu memang sudah sejak asalnya tidak diperbolehkan. Sekarang misalnya pemerintah membolehkan kita untuk minum minuman keras. Apakah kemudian jadi halal kita untuk minum minuman keras? Tentunya tidak, meskipun diperbolehkan oleh pemerintah karena pada asalnya memang sudah sudah haram. Demikian pula al mudaharah demikian pula melakukan demonstrasi ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga dengan hadis. Ya, di dalam sebuah ayat Allah mengatakan memerintahkan kepada Musa dan juga Harun ya untuk berkata yang lembut kepada Firaun. Idhaba ila Fir'auna fa innahu tagha innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaklah kalian berdua pergi kepada Firaun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas dan katakanlah kepada keduanya ucapan yang lembut ucapan yang lembut la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha semoga dia ingat atau dia merasa takut yaitu kepada Allah perhatikan kepada Firaun ia mengatakan dia adalah aku adalah rabbukumul a'la dia mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan yang paling tinggi tetapi Musa dan juga Harun disuruh untuk lemah lembut kepada siapa kepada Firaun ya tentunya ya kita tidak lebih baik daripada Musa dan juga Harun dan pemerintah kita tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Ya tentunya mereka lebih berat untuk kita lemah lembut kepada mereka. Adapun dalam hadis maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita tentang bagaimana memberikan nasihat kepada penguasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Beliau mengatakan man arada ayyan sahalidhi sultan fala yubdi lahu alaniyah wal ya'khud bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qubila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh. Beliau mengatakan barang siapa yang ingin menasihati kepada pemerintah maka hendaklah dia jangan alaniyah, jangan dia menampakkan di depan orang banyak. Sekarang kalau demonstrasi nasihat secara sembunyi atau nasihat di depan orang banyak? Di depan orang banyak. Adapun petunjuk beliau dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Ya khairul huda huda rasul, khairul hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fala yubdilahu ala niyah. Janganlah di depan orang banyak. Wal ya wal ya khud biyadihi, hendaklah diambil tangannya. Kemudian berduaan dengan penguasa tersebut. Artinya empat mata. Dengan sembunyi-sembunyi tanpa didengar oleh orang lain. Kemudian apabila diterima maka itulah yang kita inginkan. Tapi kalau tidak diterima, nasihat kita ditolak. Apakah petunjuk beliau kita disuruh untuk memberontak? Tidak. Beliau mengatakan qad addalladhi alaih maka dia sudah melakukan kewajibannya. Berarti kewajiban kita sudah kita sampaikan yaitu menasihati saudara kita. Karena pemerintah kita, penguasa kita, dia adalah saudara kita yang butuh nasihat kita. Kalau diterima nasihatnya, Alhamdulillah. Kalau tidak, berarti saya sudah menjalankan kewajiban saya. Seandainya saya mati dan bertemu dengan Allah dan ditanya, maka kita bisa menjawab, Ya Allah, saya sudah menyam, menyampaikan. Masalah diterima atau tidak, maka hidayah, petunjuk itu di tangan Allah Azza wa Jal. Ini adalah petunjuk Nabi secara ringkas. Ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.